Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ba'da zuhur hari Rabu 14 April 2021 bertepatan dengan 2 Ramadan 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Tarawih wal Witr. Kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam pembahasan salat witir dan sholat tarawih. Maka pada kesempatan di sesi yang ke-13 ini kita masuk kepada Kitabu Salatil Witr. Kumpulan hadis-hadis tentang permasalahan sholatil Witr. Maka telah kita ketahui di pelajaran yang lalu bahwa sholatul Tarawih dia adalah sholat Qiyamul lain. Maka karena Qiyamul lain juga maka dia adalah sholatul Witr juga. Karena inti dari Qiyamul Lail adalah sholatul witr di saat diwiterkan rokaah dari yang sebelumnya. Maka apa makna sholatul witr? Kalimat witr barokallahu fikum jika diitlakkan kalimat al-witr maka maknanya lugawi adalah al-adadu al-fardiyu Maknanya adalah jumlah yang ganjil. Seperti al-wahid, kal-wahid, wa salatah wal khamsah, wa ma bahajalik dalik. Seperti satu, tiga, lima, seratus satu, seribu satu. Maka ini semuanya adalah witer. Maka oleh sebab itu ucapan Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadun. Maka kalimat ahadun bahwa Allah itu adalah satu. Maknanya Allah itu ganjil. Allah itu witer. Oleh sebab itu ditafsirkan di dalam hadis yang hadis ini mutafakun alaih tentang makna ahadun maknanya adalah witer. Seperti datang di hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW alaihi wa witrun yuhibbul witra. Oh sungguhnya Allah itu witrun. Maknanya Allah itu satu. He is the one and only. Hanya Allah satu-satunya. Namun di hadis disebutkan yang satu itu dinamakan witr. Karena jumlah satu termasuk dari jumlah yang witr. Dan disebutkan yuhibbul witra. dan Allah mencintai dari jumlah-jumlah yang ada di muka bumi ini jumlah yang ganjil. Maka disebutkan oleh ulama seperti Al-Qadi Iyad rahimahullah di syarah hadis ini, yakni hadis tentang innallaha yuhibbul witra, innallaha witrun yuhibbul witra. Al-witr al-fard. Wallahu ta'ala wahidun la thaniya lahu fi mulkihi wala sultani wa huwa wahidun fi annahu la syarikan lahu la syarikun lahu wa wahidun fi annahu la musabbih lahu. Wa wahidun fi annahu la yuqbal al-inkisam. Maka berkata Qadi Iyad di kitab yang dinukil dari Masyarikul Anwar bahwa makna hadis ini Allah itu satu dinamakan dengan al-witr. Maknanya Allah itu tunggal. Tidak ada yang keduanya. Sehingga dia memiliki alam raya ini dan kekuatannya itu Maha Tunggal. Yang mana tidak ada perserikatan dalam peribadatan untuknya. Dan tidak ada permisalan, nothing compares untuk Allah. Dan dia adalah zat yang satu, tidak menerima pembagian. Maka ini namanya dengan witer. Witer itu tidak ada pembagian. Dan juga di dalam sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Waman fal yutir. Ini di Abi Hurairah yang mutafakun alaih. Barang siapa yang istijmar, mamaknal istijmar? Kita gawat suma yunadif bil hajar. Bukan ya tawaddo. Membersihkan kotoran dari batu. Karena tidak ada air. Bagi hukum musafir yang mempunyai air tetapi air itu butuh untuk diminum. Di zaman dulu terutama di padang pasir sangat dibutuhkan air. Maka hanya sekedar untuk membersihkan hajat kemudian mengeluarkan air yang mahal pada saat itu. Maka di sini ada hukum istijmar. Maknanya mengambil kerikil-kerikil kecil pengganti dari air. Waman istajmara fal yutir. Syahidnya barang siapa yang masuk kepada hukum istijmar agar mengambil batuknya itu dalam keadaan jumlah yang witr. Sehingga batuknya bisa satu, bisa tiga, bisa lima, bisa tujuh. Itu makna dari al-witr. Namun nanti di dalam pembahasan tidak cukup satu, paling sedikit tiga. Dan diriwayat Muslim dengan lafaz idastajmar ahadukum falyutir. Maka kalimat falyutir di sini memberikan makna jumlahnya ganjil. Sehingga disebutkan di dalam hadis ini maknanya tidak boleh seseorang melaksanakan pembersihan dari kotoran yang tidak ada air dengan kerikil yang jumlahnya itu genap. Maka paling sedikit dengan tiga batu atau lima atau tujuh dan seterusnya. Maka witr ini makna dari segi lugoh. Dia itu jumlah yang al ataupun jumlah yang ganjil. Kemudian diidofahkan kepada sholat. Sholatul witr. Kemudian diidofahkan kepadanya as salat Maka sholatul witr maknanya dari segi definisi mudof mudof ilih di sini adalah sholat yang ma'rufah. Yang mana dia itu disyariatkan setelah sholatul isya sampai sampai tulu fajr. Yang kedua, dan dinamakan dengan sholat al-witr, dinisbatkan sholat kepada al-witr maknanya sholat ini rokaahnya adalah ganjil. Baik satu rokaah, baik tiga rokaah, baik lima rokaah. Tidak boleh jumlah yang genap. Sehingga makna sholat witr adalah sholat di malam hari mulai dari terbenam mulai dari waktu isya kepada terbitnya matahari. Ini dinamakan sholatul witr. Maka sholatul witr dia adalah sholat lail. Dan sholat lail dan sholatul witr dia juga dari sholat tarawih. Bedanya sholat tarawih dikuatkan di malam Ramadan dengan hadis-hadis yang khusus seperti hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, maka dia diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maknanya salatul lail dan maknanya salatul witr. Namun dikuatkan dikarenakan di bulan Ramadan. Dan juga di dalam hadis-hadis yang lain seperti hadis Abu Dar diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yang hadis ini sahih disahihkan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i bahwa berkata Nabi kita, "Man sallama ma'al imam hatta yansarif husibalahu salat lailah." Lailah kamilah. Maka barang siapa yang salat bersama imam dalam melaksanakan salat tarawih sampai selesai bersama imam, maka dia ditulis pahala seakan-akan salat semalam suntuk. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa sholat tarawih, dia juga sholat witir dan dia juga sholat yamulail. Kemudian kita masuk setelah definisi dari sholat witir, dia adalah sholat yang ganjil. Apa definisi sholat witir? Hah? Sholat yang ganjil. Apa makna witir? Al-fard. Entah musafir. Sekarang kita masuk kepada bab yang pertama. Al-babul awal fadailu salatil witr. Bab yang pertama dari permasalahan salatil witr adalah keutamaan dari salatil Fadilatul ula fihi ajrun kabir. Dari keutamaan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan salatul witr dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Maka ini dari keutamaan yang pertama. Apa makna fadail ataupun keutamaan? Fadail jam'u minal fadl. Mudakkar. Mu'annatnya al-fadilah. Maka fadail jamak dari fadl. Jika mudakkar, jika mu'annat, jamak dari al-fadilah. Maka jamaknya fadail. Yang maknanya khilafun naqs au naqisah. Dia lawannya dari kekurangan, maka fadail adalah keutamaan ataupun kelebihan. Fadail asyam kelebihan dari siam ataupun keutamaan dari siam seperti itu. Dan penulis menjadikan bab fadail salatil witr didahulukan dari yang lainnya. Dan itu pun di dalam pembahasan sholat tarawih diutamakan dari keutamaan kenapa? minbar bab yuragibul qari' bi fi'lihi. Suma ba'da dalika man arada an ya'malahu falyaqra al abwab at-taliyah fi ahkami. Dimulai oleh penulis agar pembaca di saat pertama membuka kitab ini melihat keutamaan-keutamaan yang agung dalam pembahasan bab ini maka dia meniatkan di hatinya untuk mengikuti amalan tersebut. Ah, mulia sekali salat tarawih ini dan salat witir ini. Saya ingin untuk melaksanakannya. Maka jika telah dia di dalam hatinya mendapatkan inspirasi dan motivasi dengan membaca keutamaan sholat terwiter dan dulu juga keutamaan sholat tarawih, maka bagaimana hukum sholat tarawih? Bagaimana hukum sholat terwiter? Barulah dia masuk kepada ahkam. Sehingga dijadikan oleh penulis keutamaan-keutamaan di sini terlebih dahulu agar pembaca di saat membaca keutamaan-keutamaan dari hadis-hadis yang sahih berniat untuk melaksanakan maka di saat akan melaksanakan dia akan kembali kepada hukum-hukum fikih yang ada. Maka keutamaan dari sholat tarawih dan salat al-witr telah kami sebutkan di sholat tarawih tinggal sholat al-witr. Maka keutamaan dari sholat witr juga banyak di antaranya seperti di bab yang pertama disebutkan penyebab mendapatkan pahala yang besar. Dan pendalilannya seperti disebutkan oleh penulis di dalam matan dari hadis Kharijah Ibni Hudafah dan Amr Ibni Al-As dan Uqbah Ibni Amir Al-Juhani. Ada tiga sahabat. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innallaha qad amadakum bi salatin lahiya khairun lakum min humrin na'am al-witru. Maka inilah lafaz hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam matan. Dari Kharijah Ibnu Hudafah Al-Adawi Qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa nabi keluar kepada kami pada suatu hari dan berkata Inallah qad amaddakum bisalah lahiya khairun lakum min humri na'am min humri an-na'am al-witru ja'alallahu lakum fima bayna salatil isya ila an yatla al fajr maka ini hadis yang pertama dari Kharijah Ibnu Hudafah Maka hadis ini barakallahu fikum dari segi takhrij diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari jalan Laits Ibnu Sa'ad dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah dan Imam Ibnu Abi Asim dari jalan Muhammad Ibnu Ishaq maka keduanya dari Laits Ibnu Sa'ad dan Muhammad Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Yazid Ibnu Abi Habib an Abdullah Ibnu Rashid an Abdullah Ibnu Abi Mazzah an Kharijah Ibnu Hudzaifah Ibnu Hudzaifah Al-Adawi maka hadis ini dengan sanad yang kami sebutkan tadi dhaif dikarenakan Abdullah ibnu Rashid Az-Zufi. Disebutkan bahwa dia itu tidak diketahui apakah mendengar dari Ibnu Abi Murrah gurunya di dalam sanad ini. Maka berkata Ibnu Hibban isnaduhu munqati' Namun hadis ini seperti disebutkan di dalam matan telah datang jalan-jalan yang lain. Maka telah datang mutabah. Seperti datang dari sahabat Amr ibn al-As dan Uqbah ibn Amir al-Juhani. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha zadakum salah khairun lakum min humrin na'am." al-witru. Maka Allah Jalla wa'ala telah menambahkan kepada kalian ibadah sholat. Yang sholat ini lebih baik bagi kalian daripada unta merah. Maka dia adalah al-witr. Wahiyalakum ma baina isya ila fajr. Yang mana dia itu amalan yang bisa dilakukan mulai dari ba'dal isya sampai kepada terbitnya matahari. Maka ini riwayat yang kedua. Dan riwayat yang kedua ini dari Amr ibn al-As dan Uqbah ibn Amir yang keduanya seorang sahabi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir. yang semuanya bertumpu kepada Qurrah ibn Abdurrahman an Yazid ibn Habib an Abil Khair Martad ibn Abdillah, al-Yazani an Amr ibn al-As dan Uqbah ibn Amir. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat kecuali Qurrah ibn Abdurrahman dia laisa bil qawi. Maka dari dua jalan ini hadis ini bisa naik kepada derajat yang hasan. Dan wajah pendalilan di sini mana? Khairun lak min humrin na'am. Kalimat humrin na'am barakallahu fikum ini yang menjadi poin pendalilan bahwa Allah telah menambahkan kepada kalian salat dan solahnya di sini sunnah. Yang mana sholat ini jika kalian laksanakan di malam-malam kalian, satu malam itu seakan-akan kalian mendapatkan unta merah. Kalimat unta merah itu di kalangan orang Arab di zaman itu bermakna al-ibilil humur. Dia adalah unta yang berwarna merah Wahia min anfasil amwalil Arab. Dari harta orang Arab yang pada zaman Nabi disebutkan itu paling mahal. Maka dijadikan kinayah sebaik-baiknya dari dunia yang dia peroleh. Seperti sekarang misalnya mau kalian misalkan dengan mobil Mustang atau mobil Ferrari atau mobil Hummer yang harganya adalah 5 miliar misalnya. Maka jika seorang mempunyai mobil, Mustang, Ferrari, Hammer yang harganya 5 miliar, antum melihat orang ini mempunyai mobil itu, maka antum melihat dia mempunyai unta merah di zaman Nabi. Karena harga unta merah di zaman Nabi pun seperti itu kadarnya. Maka ini dijadikan oleh anfasil amwalil Arab semahal-mahalnya harta Arab dikiaskan dengan unta merah. Karena di zaman Nabi belum ada mobil, motor, sehingga dimisalkan dengan unta, dengan tunggangan. Dan di zaman sekarang pun masih tetap mahal. Meskipun tidak seperti kendaraan-kendaraan yang ada, maka bisa kita kiaskan di sini Barang siapa yang melaksanakan sholat witir maka dia mendapatkan seakan-akan unta merah. Mananya terbayang pahala yang besar dari Allah. Bagaikan setiap malam dia mendapatkan mobil Mustang kalau diukur dengan harta. Maka seumur dia melaksanakan sholat witir setiap malam berapa garasi yang dia punya dari mobil-mobilnya. Itu gambarannya berapa amalan yang dia dapatkan setiap malam. Seakan-akan mendapatkan mobil Mustang, Ferrari, Hammer dan sebagainya. Kemudian disebutkan tambahan lafaz baina salatil isya ila tulu'il fajr dari kedua riwayat ini. Maka di sini nanti akan kita bahas tentang permasalahan kapan waktunya dari surut sehat salatil witr. Kapan waktunya? Maka waktunya salatul witr di sini adalah baina salatil isya ila il fajr. Mulai dari salat isya sampai terbitnya fajar. Dan bisa jadi dilaksanakan sebelum tidur ataupun setelah tidur. Seperti hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah, "Ausani khalili Bahwa Nabi Shallallahu wasallam mewasiatkan kepadaku dari amalan tiga amalan. La ada uhunna hatta amut. La ada ahunna hatta amuta. Yang tidak aku lepaskan sampai aku meninggal. Apa itu? Salah satu ayam. Saum salah satu ayam mingkul di syahr. Melaksanakan puasa tiga hari dalam setiap bulan. Ayam lebih. Dan juga salat duha, melaksanakan salat duha meskipun dua rakaat. Dan juga naum ala witrin dan tidur dalam keadaan salat witr. Kenapa pada malas nggak pada nulis? Padahal kawaidnya banyak. Hmm? Maka ini dari hadis Abi Hurairah menandakan bahwa salat witr boleh dilaksanakan sebelum tidur dan setelah tidur. Namun setelah tidur lebih baik. Karena dia di akhir lail dan di akhir lail ma'ruf seperti hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, "Innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya." Bahwa Allah itu turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir dan Allah mengatakan barang siapa yang meminta ampun kepadaku aku ampuni Barang siapa yang meminta dari keinginannya aku ijabahi. Maka oleh sebab itu datang di hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibni Abdullah yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lafadznya berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam man khafa alla yakuma min akhiri lail yutir awwalahu wa man tama'a an yakuma fal yutir akhirul lail. Fa inna salatal akhir atau salatal akhiril lail fa inna salata akhiril lail mas'udah wa dzalika afdal. Maka di dalam hadis Jabir menjadi fasul, menjadi jurus pamungkas dalam permasalahan mana yang lebih baik. Salat witir di awal atau salat witir di akhir. Kenapa ada permasalahan ini indal fukoha? Karena hadis Abi Hurairah tadi. Bahwa Nabi mewasiatkan kepadaku tiga perkara yang aku terus melaksanakannya sebelum aku meninggal. Sampai terus aku meninggal. Apa itu? Aku melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Maka dibahaslah oleh para ulama. Mana yang lebih baik sholat witir? Diwasiatkan kepada Abi Hurairah sebelum tidur. Maka di hadis Jabir fasil bainahuma. Dari khilaf yang terjadi, hadis Jabir menjadi jawaban jurus pamungkas. Man khofa alla yakuma min akhir lail yutir awwalahu. Ini ihtimalnya wasiat kepada Abi Hurairah jika Abu Hurairah tidak mampu untuk bangun malam. Karena banyak menulis hadis dan menghafal hadis dan murajaatul ilm misalnya begadang, takut ketiduran, dan tidak akan bangun lagi jika tidur, misalnya tidur jam 1, jam 12, dan sebagainya, maka witirlah sebelum tidur. Ngantuk, witir dulu, baru tidur. Maka ini jawaban dari Nabi di hadis Jabir. Barang siapa yang tidak mampu untuk bangun di akhir malam, maka tidak apa-apa untuk sholat witir di awalnya. Walakin, waman tome'a an yakuma akhiruhu fal yutir akhirul lain. Namun barang siapa toma'a makna toma'a aglabudon. Dia itu mampu aglabudon untuk sholat di akhir malam. Maka sholatlah di akhir malam. Dan makna toma'a di sini mempunyai banyak sebab. Pertama karena kebiasaan. Maka orang yang sudah terbiasa. Mau tidur jam berapapun. Misalnya dia tidur larut. Jam 12, jam 1 punya kesibukan merajaah atau menulis kitab dan sebagainya, dia tidur nanti otomatis jam 4 itu bangun. Atau dengan toma'a juga mempunyai alat-alat bantu seperti sirine ataupun alat pembantu juga ataupun perkara yang membantu juga dia diwajibkan giliran adan awal sehingga hatinya tidak tenang tidur karena nanti fajar kalau tidak sholat akan dipukuli. Maka ini pun pembantu. Alhasil, barang siapa yang tomi'ah, dia itu aglabudhon, bisa untuk sholat malam di akhir, maka agar sholat malam di akhir. Itu makna hadis ini. Kenapa? Karena sholat malam di akhir itu mas'udatun. Wadhalika afdol. Inilah pet Nabi bahwa dia itu mas'udah dipersaksikan. Tentunya bukan masalah persaksian. Allah mempersaksikan kita dengan ilmunya. Meskipun kita sholat sebelum tidur dan sholat setelah tidur sama-sama disaksikan. Namun maknanya di sini masyhudah karena Allah pada saat itu turun ke langit dunia dan Allah mengaj berbicara dengan khitobnya barang siapa yang meminta kepadaku sekarang dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku pada hari itu dan pada waktu itu akan dimudahkan dan diampuni dosa-dosanya. Ini keutamaan dari yang diinginkan mashudah. Maka dinamakan oleh Nabi dengan mashudah. Maknanya bukan kalau sholat di malam awal Allah tidak mempersaksikannya. Bukan. Allah alimun bila disudur. Namun maknanya di sini mashudah karena Allah turun ke langit dunia. Dan nas datang dari Nabi sendiri. wadalika afdol maka yang demikian itu adalah afdol, sangat baik. Maka inilah yang bisa kita berikan dari definisi dan keutamaan salatul witr. Maka jangan disia-siakan salatul witr barakallahu fikum semampunya untuk melaksanakannya karena dia keutamaannya adalah khairun min humrin na'am. Sebaik-baiknya dari unta merah dan sebaik-baiknya dari usaha. Maknanya, jika ada seseorang yang dalam satu malam, sehari semalam lah, menghasilkan uang untuk memberi Mustang yang 5 miliar, yang pada zaman itu seperti Humrin Naam, maka itulah keunggulannya. Semuanya bisa diganti dengan sholatil witr. Maka jika kalian mempunyai kemampuan untuk berbisnis mendapatkan 5 miliar satu malam, maka itulah gambarannya orang yang melaksanakan sholat witir. Dalam keadaan satu malam dia mendapatkan pahala yang besar. Maka perkara ini jangan dilewatkan. Maka para tulabul ilm di sini kita memerintahkan untuk adan awal tujuannya ya untuk ini. Untuk melaksanakan sholat witir. Dan kalian berdoa pada waktu itu mustajab. penaktafi ilahuna wa jazakumullahu khairah wa